Kalau soal pendidikan ya mungkin kurikulumnya, gurunya, gedungnya, apa medianya. Kalau mungkin soal apa pemerintahan ya harus dilihat bagaimana undang-undangnya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kelengkapannya. soal uang perbankan juga ya harus dilihat bagaimana uh, soal ilmu moneter, soal ini macam-macam. Itu harus dilengkapi. Itu jenenge tabir. Tapi takbir ini jangan kamu pakai alat untuk tabrakan karo Gusti Allah gitu. Manane gitu. Supaya kowe gak payah ketika nanti ada gesek dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan gesek saja nih. Gesek itu adalah salah satu bentuk informasi baru yang diberikan kepada Allah. Maka yang namanya ilmu terus berkembang, terus berkembang, apalagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial terus berkembang, ya kita jangan terjebak dengan teori-teori Soalnya teori itu adalah empiris. Empiris itu percobaan dari masa lalu. Nah, masa lalu itu harus keliwat. Sementara hidup yang akan kita hadapi, yang akan datang. Maka kita harus punya intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu daya tangkap informasi dari Allah yang masih gaib. Apa bisa? Bisa. Kalau radio sampai ini gak bosok. Tapi lek ini bosok. Ya karo informasi kok Gusti Allah. Mulane binatang-binatang yang suci, nggak pernah dosa di atas gunung, itu ketika akan berdos gunung itu, dia dapat siaran dari Allah, pengumuman melalui radionya Allah. Nah, lalu dia turun gunung. Nah, menungso ora atine peteng, kupingnya hati budet, tiga isinya karo Allah tiga gak iso nangkep. Mergo apa? ini banget kotor e. Kira-kira jadi batune ya ora bosok jadi cuma apa cupe sing dienggo nganu kabel sing parek ning batu kuwi nayeng. Jadi hati ini ujik waras ujik dua iman sik percaya nek Gusti Allah. Cuma percaya nek karo Gusti Allah itu sering ketutup dosa, sering ketutup ini, sering ketutup kesombongan, sering ketutup itu. Banyak hal yang kita nggak sadar itu. Maka kita lalu tertutup dari informasi Allah. Informasi Allah. Maka Rasulullah telah pernah memberitahu kepada salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat diberitahu oleh Rasulullah, seandainya iblis dan syahwat itu tidak mengerumuni hatimu, maka hatimu itu bisa membaca kegaiban-kegaiban di sisi Allah. Bisa mendengar panggilan-panggilan gaib dari Allah. Tapi karena memang kita itu terkepung oleh itu semua, terkepung oleh ya maaf eh, kotoran-kotoran nafsu, kotoran syahwat, kotoran kepentingan, kotoran kesombongan kita merasa bisa ngatur hidup ini. Lalu sudah buntu, sudah penuh. Hati kita sudah penuh oleh kesombongan itu sehingga ketika ada informasi yang sebenarnya baru itu kita nggak bisa nerima. Nah, usu nah, akhirnya sikapnya terus arogan, tidak isaran orang nompo. Sikap tawasau bil hak, wa tawasau bis sabri nggak enak. Saling memberitahu, menyuarakan kebenaran, saling menyuarakan kesabaran. Sungonoe gontok lah ora dituruti ngamuk, merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, bahkan kadang-kadang merasa suci sendiri sampai disinggol wong e najis. Kan ada yang begitu. Gue iya, apa? Ada wong abangan ojo mlebu langgar. Enggak najis langgare. Ya, terus sing jenenge rahmatan alamin itu gimana? Wong age iso wiridan belum dino, ora wis itu rumangsane swarga dhewe. Liyane neraka kabeh. Lha kan kemlelet banget aku. Wong swarga gak melok duwe kok. Ndek sing mutusi. Swarga kayak Gusti Allah, sing mutusi Gusti Allah. Ini. Kalau kita teruskan soal ayat kursi tadi, kalau Allah sudah latak khutuhu sinatun wala naum, Allah itu tidak pernah ditimpa oleh kantuk dan tidur. Lalu diingatkan dalam ayat kursi itu. Lahu mahafis samawati wal ab. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu milik lah. Ma segala sesuatu fis samawati di langit-langit. Orang langit cita tau fis samawati di banyak langit Wama dan segala sesuatu fil arti yang di bumi ini. Kabeh ke Gusti Allah. Musim duwe kono, sing ngelola kono, sing ngerti kono. Ya maaf. Tadi saya merekam sedikit perbincangan antara Pak Wakil Wali Kota sama Pak Hari tentang mengapa antara Mayangkara dengan Patria itu kok nggak sama itu Banyak kamu lalu dulu ya karo. Tapi Pak Hari bisa menjawab karena yang dua, Karena memang Mayangkara itu untuk pasar 30 tahun ke atas, tapi Patria untuk 30 tahun ke bawah. Terus yang dua ngerti. Tapi yang gak dua dianggap bersaing. Antara Mayangkara kalau Papua saingan kalah Patria. Yang podo-podo kaya kok kalah gitu. Bener kalah lah rugi ngomong. Bayar pajak ya kok kalah. Enggak. Bumi langit kabeh Gusti Allah. Enak wong elek, enak wong apik kae Gusti Allah. Enak wong ayu, enak wong ganteng kae Gusti Allah. Enak wong pinter, enak wong bodho kae Gusti Allah. Ini lukisan ciptaan Allah. Dan bahkan pemilik pengelola satu-satunya pemilik saham kehidupan hanyalah Allah. Nah kalau itu dipahami, sampean sing duduk Gusti Allah ya aja melok-melok ngakoni to. Kok terus kula gak manut aku neraka kowe. Iki sing yo neraka sapa? Pakai jadi kiai rekaman dulu eh, neraka neraka nawang. Anggap <laughs> ah, kiai dewi apa? Jangan begitu. Kita ini sama-sama berproses untuk menuju kepada satu titik tauhid kesempurnaan Allah. Jadi ojo kok teraan, ruji karo ruji si jine itu ojo saling memutuskan. Rujine sepeda ini. Tengah kan nonton AC, pinggir pelek. Terus enten ruji niku sing menghubungkan as dengan PLG niku. Lah niki lek ruji karo ruji tabrakan, pedot-pedotan. Oh, wah rusak kabeh. Gak seimbang. Iya, ya padha kencenge ngono lho, tapi aja sampai saling mematahkan. Wis tak kok dadi apa? Sing tenanan, dadi kiai sing tenanan. Tapi aja ngrasa kowe sing paling cedhek karo Gusti Allah aja. Aja ngono. Kabeh iki duwe channel saluran yang pusat titik kehidupannya itu as itu sendiri yaitu Allah yang punya sifat wahdaniyah yang maha asa itu maha esa as <laughs> maha esa as titik bahasanya nukta titik lingkaran nah, itu kalau kita sadar gitu ya nggak perlu toh ya maaf kadang-kadang nah, Islam karo Kristen saling membenci lah apa gunanya? Wong soal keyakinan kok saling membenci. Sing beda lagi keyakinane itu lek uangnya kan padha. Iya ya. Kulo nate kok ngaji ngeten iki terus dilokne wah. Pak Imron itu ora di prinsip. Ya ayo gulah gulah ora di fanatisme agama. Lah Pak, kita agama itu harus difanatiki. Dan apa artinya fanatisme agama lek sing terjadi kerusakan? Wong jelas-jelas agama yang ngarani enek perintah latuf situ fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu dibangun baik-baik oleh Allah serba serasi. Nenek saya pendapatnya ada kan dialog toh tawar menawar. Ini loh mas, kue kue Kristen nak nyembah Gusti Allah toh. Yo, iya. nah kue Islam yang nyembah Gusti Allah. Lek cara pun nyembah ini. Kurikulum sing panut kurikulum Muhammad. Dini sampean nganggo kurikulum Nabi Isa, ya kono, itu hak sampean. Nek sampean ngarani Isa kuwi duduk nabi tapi pangeran ya kono itu hak sampean dong, ngerti nih sampean ngono kuwi. Tapi lah aku enggak, aku ya tetep seneng karo Nabi Isa. Nek Nabi Isa Natalan ya tak peringati tapi tak tahlili karo tak ada Fatihah. Beri hak saya untuk menghormati Isa sebagai nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Jadi lah cara kula wong Islam melok Natalan gak masalah. Cara kula lho nggih. Biyen lek kadung disiarno anak telepon ya tak jawab. <laughs> tak jawab. Itu nampak kan penyiar ben bingung dhisik penyiar. Golek ya aku. <laughs> Niki napa dari dari seluruh ini apa Gitu lek wis fanatik, buat takbir, buat atur, dakwah itu harus di, ada proteksi. Wong Islam cocok bergaul karena wong Kristen. Apa lagi buat atur ngono gitu terus akhirnya terus wong Islam orang kebrojol bisa musyrik ngono. Isa orang nyembah orang saja jadi musyrik kok. Sama ngombe obat ini lelek lali bahwa yang menyembuhkan Allah, sama ngombe obat musyrik kok. Lah arep musyrik musyrikan wani. Musyrik musyrik nawang. Orang usah ngenteni ziarah kubur musyrik, ngombe obat juga musyrik. Moro yang dokter kok lali karo Gusti Allah lek sing nyembuhno iku Allah. Moro yang dokter mek ya Allah kan ikhtiar, lek lali ngono iku ya musyrik dianggap sing iso nyembuhno dokter. Kan ngoten. Padahal aja kejem-kejem to, didik-didik musyrik, didik musyrik. Iku senjata pamungkas aja mbok tokno. teman mana tuh senjata pamungkas malah ditokno ditokno ki ning kamar karo bojone ngono Jaka pamungkas diebar-ebar ning ratan malah akeh sing musuhi sampean iki jadi kita jangan merasa bahwa setelah ditakbir, diatur, sedemikian pasti jadi yoga. Semua itu ada kehendak Allah. Wong Rasulullah saja dakwah sekian tahun, harus diatur dengan cara sedemikian bijaksananya. Sampai Rasulullah sudah berdoa, Allahumma diqawmi fa'innaum la ya'lamun. Ya Allah beritahu umat saya karena mereka tidak tahu. Ya wis dungo, kami Nabi wis akhlake api. lek dakwah ya wis nih. Begitu aja enak wong munafik kok. Kok sampan punya ambisi ingin mengislamkan seluruh dunia. lah, Gak bisa. Itu namanya nerak sunatullah. Ya, lek kabeh wis sunat kok terus didakwahi sapa aja. Lek kabeh wis apik sekarang buat mbok dakwahi sapa? buat jak sapa? Kabeh wis melok. Ya jenenge kowe gak sadar lahu ma sama wati, wa ma itu ya salah kono sing gawe. Bukan berarti lek kono sing gawe terus sampean menengae. Lek sampean menengae berarti gak budal, pure neh sampean. Uti kandhane aja pure kok. Sing duwe kono, sing ngatur kono, sing ngelola kono, tapi sampean itu masuk dalam pengelolaan yang sudah ada job job job job yang harus sampean selesaikan. Aja Itu. Jadi kita di satu kesatuan, podo-podo makhluk ke Allah. Ojo gampang bengkerean. Itu. Kalau toh terpaksa harus bengkerean, ya, terpaksa harus bengkerean, ya usahakanlah kerusakan itu seminimal mungkin. Lek kepeksa sampanku panjang kudu mateni pitik, itu jenisnya kepeksa. Ya lakukanlah mateni pitik itu dengan dengan cara yang benar dan halal sebutan asmane Allah. Jadi aku mulai pitik ini bismillah atas nama Allah. orang kok aku arep mateni pitik atas nama Allah. Apa maksudnya atas nama Allah itu? Karena memang pitik ini sesuatu yang disediakan menjadi rezeki manusia. Aku manusia diberi wewenang untuk boleh makan pitik jenenge halal. Tapi sakjane kok terus pitik kuwi ilang eksistensi enggak. Mergo hakikate nek kowe mung dadi pitik, pol-pol nek mati dadi batang ning sampah. Tapi lek kowe gelem dibelah menungso bareng karo asmane Allah tek pitik. Ngono. Maka kamu naik derajat. Cekermu kuwi lho tek. Nalika kowe urung dikeki bismillah karo menungso, cekermu ki munggah meja bengkalang wong. Tapi bangsa kowe manut gelem tunduk kate dibarengi bismillahirrahmanirrahim terus dimasak mateng cekermu ki iso munggah meja. Dan gak enek wong nyeneni. Orang terima munggah meja cekermu iso obok-obok sing black kowe. Lagi lagi, ya? Ini salah satu kebijaksanaan Allah. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu data tentang itu. Kita nggak pernah bisa menyerap menyerap hikmah itu. Pada hakikatnya apa? Pitek nggak derajat. Ketika dia hidup jadi pitek-pitek tok, itu nggak ada nilai mukalaf, nggak ada nilai tugas, nggak ada nilai wakil khalifah. Tapi lek masuk dalam fisik manusia, masuk di pangan menungso, jadi gede menungso, masuk nih jantungnya menungso, melak salat nih, melok sujud, melak berjuang, melak ini, enggak derajat kita. Itu hikmah. Maka kalau kita melihat orang yang mungkin coro tatanan dia nabrak aturan, dia lagi gak sadar, lagi elek, lagi akeh nih. Jangan dihina dulu, tapi munculkanlah kasih sayang. Artinya kasih sayang itu satu. Kasihan, dia sebagai manusia mestinya mulia kok hina berbuat maksiat seperti itu. Tapi aja digetingi. aja digetingi wonge gitu lah. Kelakuannya getingono lah. Kalau, kalau sampean sing akeh salah tembak. Salah tembak ketika kita tahu informasi bahwa pohon mawar itu jahat karena di situ ada duri. Lalu sama ngamuk-ngamuk pokoknya yang anak orang ini tak babati. Nah kalau sama ngamuk ngono ya tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mawar. Tak akan bisa pernah tahu bagaimana wanginya bunga mawar. orang sama carane kebiah-biah ngono. Ya bijaksana itu. Bahwa mawar punya duri itu kenyataan. Tapi bahwa mawar itu pun ada bunga yang indah dan bau semerbak yang wangi. Mengapa kita ngamuk-ngamuk kabeh dirusak? Ya mawari jupuken rine aja senggol. Nek enak wong jahat, sak jahat jahat wong tetep wong. Duduk iblis pasti ada titik-titik volume kecil yang sinyal yang itu baik. Tinggal zaman mampu enggak Dani, sinyal sing cilik itu untuk, untuk diperbesar. Nah, itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah namanya rahmatan lil Salafi. Kanjeng Nabi itu ketika dakwah ini wong taif. Ngarep dakwah nggak capek malah dihantemi sampai batu gocar kok. Lho gitu kanjeng Nabi nggak nggak jengkel. Kanjeng Nabi nggak jengkel. Malaikat Jibril sing ngamuk. Kanjeng Nabi kula terima. terima, sampai niku kekasih Gusti Allah di disia-sia kaya ngoten. Kok ngoten gunung Taif niku kula angkate kula nih wong Taif kabeh. Cara Blitar ku oh, gunung kelut ku di dibelekno wong Blitar kabeh ngoten ku. Malaikat Jibril ngamuk-ngamuk ngoten. baik Kanjeng Nabi malah jawab ojo ojo apa salah. Wong banyak urung ngerti diapa. Ya, ini urung ngerti ya pantes to. Panjen durung metu maware sing ketok ijek rine tok. Entenono to rabuken sing apik, engko mawar seselak metu metu kembang. Entenono, anak turune wong tok iso ya dadi wong apik-apik. Itu maka jangan kecil hati, urung-urung. Anu, ya, kula niku terus dos pundi. Cuci cilik mboten tau mondok, mboten kenal madrasah. Bismillah mawon pelu. Mosok saged kula niki ibadah. Loh, apa enek suasana yang bisa membuat kamu keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Ya justru dosamu ku lho, gawe nancik ngleboni arena ibadah. Ya karena kowe kotor ngono ku lho, jegula blumbang sing disediakne Allah. Aja kok malah kula ya pun kotor boten wani ten blumung menyen blumen disediakno kanggo wong kotor-kotor. Tapi aja jarak, lek wis bar kok blumbang resik, wis mlebu ning aula kene terus ngono-ngono jalan kejegur tai lah itu jenenge nantang gitu. <laughs> itu kalau kita paham lahu ma fis samawati wa ma fil ard semua sudah ditakdir oleh Allah, semua sudah diatur oleh Allah. Jangan sampai jangan sekali-kali ikut memberi batasan-batasan suatu hasil. Pokoknya kabeh kudu dibatasi embuh. Tapi aktivitas tabir terus berjalan. Nah, yang perlu diistirahat diistirahatno itu kan atine, kepenakno hatimu. Bukan kok tinggalan takbirmu, kan gak ada perintah gitu. Arif ngepenakno sapa sira, nafsa kae ngawak dikepenak no minat tadbiri saking takbir. Tegese piye takbir sing mbok lakon, iku lakonana kanthi penak wae aja sampe mbok nabrak Takdir itu Gusti Allah. Aja duwe penganggep lek ya takdirku iki Sungguh sing arep sukses enggak, enggak. Suksesku datangnya dari Allah. Takdir itu adalah mensyukuri nikmatnya informasi, pemberitahuan dari Allah, nikmatnya rancangan-rancangan yang disinyalkan pada otak dan akalmu untuk kamu selenggarakan. Sebatas kemampuan otakmu itu. Soal dadine piye? Mbuh. Lah nek ngono kok ke kepenak. Lah nek gak ngono, gak penak. Mau oh, tabrakan terus kerasa gagal, lek kerasa gagal gelo, lek gelo kecewa, lek kecewa ngamuk-ngamuk. Ya lek ekspresi ini kecewa gue pas positif pun ada ekspresi ini pas negatif merusak lu ya kene. Disitulah maka kita harus hati-hati ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah maka kita harus betul-betul menyerahkan bahasa sing di pengasan sing kemur jenenge tafwid menyerahkan hasil akhir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal saya aku tandang, aku ikhtiar, aku duwe rancangan, duwe cita-cita, duwe duwe apa langkah-langkah yang di, mau dilakukan. Itu adalah mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmatnya informasi, mensyukuri nikmatnya akal yang punya kesimpulan-kesimpulan, tapi ini semua tidak menimbulkan apa-apa kecuali Allah sendiri yang bisa. Jadi orang enek gagal. Tidak pernah ada istilah gagal. Wong mukmin gak tahu gagal. Mergo loro kaya apa? Loro kuwi adalah kasih sayang. Karena itu tadi orang mukmin punya keyakinan bahwa kasih sayang Allah ada di mana-mana, bisa diselipkan di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, azab seksaan Allah itu bisa menyelip di banyak kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan Allah juga. Mangan sate nikmat, enak, tapi di balik sate ada azab. Kakek mangan sate ya, <laughs> darah tinggi, kolesterol macam-macam. Banyak sekali racun yang berada di, da di dalam gaji lemak itu. Tapi banyak pula khasiat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang muncul dari putra wali. Nah, kalau kita gagal, jangan merasa gagal. Mengapa mesti sama nggak ngomong gagal? Enggak, enggak gagal. Juga bukan sukses yang tertunda. Kegagalan itu pada hakikatnya adalah keberhasilan itu sendiri. Kalau kita pandai-pandai memeras dari kegagalan itu seluruh informasi, seluruh kasih sayang Allah yang tersebut di dalamnya. Mamanya tani gagal. Sering tiga contoh lah tani ya. contoh macul, nandur, matun. Dosa panen, pangan tikus kan ngomongnya gagal gitu. Gagal lah. Sampai duduk Gusti Allah ngomong gagal, gak mau gawe. Sama nopo ngerti. Lek ning jerone pari sing sampean tandur itu nanti banyak madorot. Sama nopo ngerti. Mungkin pari sing sampean tandur ku ning jerone banyak racun-racun kimia. Yang sampean nggak tahu. Daripada sing mati sampean alung tikus. Maka lalu Allah menciptakan tikus untuk menghabiskan hasil tanaman sampean supaya itu nggak dimakan oleh manusia. Bisa begitu nggak? Sakit banget nggak boleh. Sakit. Enak sekolah mambu, sawako, diuncal rapitel, sama ngamuk-ngamuk. Ya apa sih mbak Sekolah nggak angel masa. Oh, di mana pitel? Gak ngerti lah. Sekolah ini wis lah, buat pangan malah aku lorong weteng. Terus bentuk pangan pite, Kan bisa Allah pengasih penyayang sing ngumpulin mak. Kasih sayang Allah kan ngumpulin mak. Itu begitu. Daripada apa? Pari sing engko ngandung racun, pari sing umpama gak racun apa lahir, racun fisik, mungkin racun akhlak. Apa racun akhlak? Karena sesuatu itu ketika dilakukan dengan lupa kepada Allah bahkan mungkin dengan gerutu gerundel miso miso itu aura pisuan aura yang gerundel hone Wong ngamuk-ngamuk kuwi iku iso nempel ning tanduran. Nah itu bisa terus mengganggu tasbih tanduran. Oh, tanduran itu bertasbih. Yusuf bikulahu ma fis samawati wal Segala sesuatu di bumi langit ini bertasbih kepada Allah. Dan nah, kok tasbih tanduran itu memang diganggu, direduksi volumene dilongi oleh suara pisuane ati wong sing tumandang. Lha kuwi tuku dadi pari kan pari sing penuh dengan suara gerundelan. Paris yang penuh dengan suara pisuan dan hujatan. Nah, daripada engkau dipangan uang, akhirnya Paris ya, terus akan menumbuhkan orang-orang yang cerewet dengan menghujat, cerewet dengan gerundel. Akhirnya semakin banyak orang yang gerundel dari Allah timbangan engkau dodro-dodro kat malaikat. Dipending saja. Terus gusi, dipending. Caranya terus Tekan hatiku sakakeh. Ya, lalu kok tugas wis bar ya tikus ilang. Iya, sama dua, Nek jenenge omo kuwi, kan kok terus neng di kuburane tikus ini. Tikus <laughs> sama akeh kok gak lek kuburane. biar <laughs> di oleng-oleng kok ya enak. Kenapa? Itu kasih sayang Allah. Keseluruhan saja kepada Allah. Yakinlah bahwa seluruh kejadian yang dialami manusia itu adalah kasih sayang. Blitar ku kamu gak enak gunung kelut, rambutan gak lemu kok. Mulane lek Gunung Kelut matuk, aja dong Rasulullah. Alhamdulillah. Dilungkas rong tahun mana, telung tahun mana, Blitar Arab subur. Mergo tanahnya tanah anyar. Lah sing daerah dia sing gak di Gunung Kelut. Ya angel gak iso subur. Tapi Allah itu menciptakan kasih sayang dalam bentuk lain. Daerah Lamongan mungkin banjir. Tiap tahun banjir. Sampai anak unan-unan Lek ketiga ora iso cewek, lek rendeng ora iso dodok. nenek-nenek wong Jawa. Ya niku itu ternyata banyak hikmah. Apa hikmah itu? Ya ternyata senajan kelangan pari kebanjiran, tapi akeh lebaran iwak saka tambak mara ning banjir-banjir Itu pandume Allah. Adil kok Gusti Allah. Betul-betul adil. Sampai soal tempat dan waktu itu Allah sudah membagi Ya, membagi tempat sama sholat di Mekah sekali sama dengan seratus ribu katanya ada yang berkata seratus ribu riwayatnya tapi lek sholat neng Jawa ora dungo neng makam neng neng neng makam Ibrahim dungo neng mau Tazam gampang dijabai tapi lek neng Jawa ora ora kok ngono Mulul itu tempat yang penuh berkah Mekah Masjidil Haram itu penuh berkah tapi tempat lain juga sama sebenarnya. Kenapa? Mergo Mekah ini arang-arang udan. Mekah itu arang-arang hujan, lama mau kalau tanah Jawa sering udan. Mongko enek hadis dawuhke, sapa wonge sing gelem donga pas bareng turune hujan, kuwi dijabahi karo Allah. dan berarti lek tanah Jawa iki sering udan, sampean sering donga. Tapi Jabal ya, zaman marah hutan malah orang randungo. Iya. Padahal ada nuansa kalau gak ngandel zaman zaman zaman rasa. No. Enek lagu sodok lawas nih kok. Hujan rintik rintik. rintik. Apa? Jalan kenangan nih kalau apa? Jalan wong loro ya. Iya nanti, jadi sepuluh kelingan nih. <laughs> Dan itu ternyata menggambarkan suasana hujan rintik-rintik itu indah. Mengapa ada keindahan orang hutan rintik-rintik kok indah loh. Indahnya kondi. Itu saya yakin karena di situ banyak malaikat yang turun menjadi panitia penurunan hujan. Saat panitia yang namanya malaikat ini ngurusi hujan, dan sampai amin, amin, dungo-dungo, katut kecatet, proposal masuk ke sana. Ya, mudah dijabai. Nanti kok kita bisa lobby di luar jam dinas kan gampang lobbynya. Tapi pas jam dinas lobbynya kan angel itu, Malaikat juga gitu. Malaikat kali kodan geger ngurus juga. Ini salah satu bentuk mungkin hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak tahu tapi Allah jelas-jelas menyalurkan kasih sayang itu kepada manusia. Itu harus kita yakini. Kalau bisa begitu, kita gagal tidak pernah merasa gagal, tapi selalu merasa menerima kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. kita cekap semanten, monggo kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah.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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.